Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala. Sudah kami sebutkan secara globalnya, Al-Imam Abu Bakar adalah imamun ibnu imam. Imam Abu Bakar itu adalah seorang imam dan bapaknya adalah seorang imam. Al-Imam Abu Bakar ini siapa namanya kemarin? Siapa namanya? Abu Bakarnya. Abdullah, namanya Abdullah, namanya Abdullah bin Abi Dawud. Oh ya, Abu Bakarnya Abdullah. Nah, Abu Dawudnya siapa namanya? Nam Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Jangan sampai keliru dalam mengucapkan, terus dilatih-latih. Nah, barakallahu fikum agar mudah untuk melantunkan dan mengucapkan nama nama Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru mengenai keutamaan dan juga manusia yang terbaik nanti umat ini. Manusia yang terbaik umat ini dan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qala al-mu'alifu Allah fadlus sahabati wa wa mahabbatuhum. Bab seputar apa? Keutamaan para sahabat dan juga nan keutamaan para sahabat yang berbeda-beda serta mengenai cintanya kepada mereka. Ini bab apa yang perlu kita perhatikan? Bab keutamaan mencintai para sahabat dan juga menyebutkan tentang keutamaan segenap para sahabat itu. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa qidman thumma Utsman al-arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi munjihu. Ini kita lihat apa yang beliau sampaikan, wakul dan ucapkanlah sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad. Ingat-ingat ya, sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad SAW wazirahu, dua menterinya. Siapa dua menterinya maksudnya? Dua menterinya, dua orang yang membantu Rasulullah di dalam perjuangan dakwah di awal-awal mendakwakan agama Islam. Wazirahu. Siapa itu? Abu Bakar dan eh? Abu Bakar dan Umar. Paham ya? Wazirah. Dikenal dengan wazirah. Wazirnya Rasulullah SAW Abu Bakar dan Umar. Hidman. Nah, yang mereka tentunya dikatakan apa? Orang-orang yang baru masuk, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Tsumma Utsman al-arjahu. Kemudian setelah itu Utsman. Jadi paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman menurut pendapat yang paling kuat karena mereka ne, memperselisihkan Utsman dan Ali mana yang lebih abdul. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Allah musta'an. Wa rabi'uhum dan yang keempatnya khairul bariyati ba'dahum. Sebaik-baik manusia setelah mereka siapa? Ali bin Abi Thalib. Aliun haliful khairi bil khairi munjihu. Maksudnya Ali bin Abi Talib. Jadi Orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW pertama Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Digelari dengan apa? as Yang kedua Umar bin Khattab. Kunyahnya siapa? Abu Hafsin. Digelari dengan apa? Al-Faruq. Lianna Allah bin al haqqi wal batil bisababih. Yang ketiga Utsman bin Affan. Kunyahnya Kunyahnya Antum? Antum? Utsman bin Affan kunyahnya siapa? Antum? Antum? Sudah pernah sebutkan dulu. Antum? Antum? Antum? Ewa, ma'rufnya Nah barakallahu fikum dengan nama cuman ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdullah. Paham ya? Kunyah Abu Abdullah. Digelari dengan apa? Dunurain. Kenapa digelarin Dunurain? Karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Ali bin Abi Thalib antum? Apa? Kunyahnya siapa? Apa? Abu Amr? Antum? Ali bin Abi Thalib kunyahnya siapa? Allah Ustaz. Siapa kunyahnya? Abu Husain atau Abu Hasan? Abu Husain atau Abdul Hasan digelari dengan apa gelarnya? Haidarah. Kenapa digelar Haidarah? Pandai dalam memainkan pedang. Setiap kali nah barakallahu fikum adu kekuatan dengan orang kufar, mereka terkalahkan. Nah, dengan pedangnya apa istilahnya dengan kelihayan dan juga pandainya Nah barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib dalam memainkan pedang tadi hingga ibunya menamakan Haidarah. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah sebutan Haidar tadi, pandai dalam memainkan pedang. Eh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum kita ambil dikit lagi. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala syarahnya perhatikan baik-baik. Tamhidun pembukaan, tamhid artinya muqaddimah. Hadza bahsun fi haqqi sahabah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum wa hum sahabatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum khairul qurun. Ini adalah pembahasan mengenai hak para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah sebaik-baik generasi. Paham ya? Sebaik-baik generasi. Yang Rasulullah mengatakan apa? Kama qala sallallahu alaihi wasallam khair nam. Khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian dalam riwayat yang lain khairun nasi qarni. Paham ya? Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. summa ladina yalunuhum, summa ladina yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Masing-masing generasi satu karun itu berapa tahun satu karun? Eh? Satu karun satu abad berapa tahun? Seratus. eh? Berapa? 100. Jangan nah, keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. 100 tahun, satu abad, satu karn. Paham ya? Naam. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian setelahnya generasi para tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu generasi atba'u tabi'in. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu sebaik-baik generasi yang dikenal dengan apa? Generasi para salaf. Jadi salafun salih ya ini, pembesar pendahulu kita yang saleh adalah apa? Para sahabat tabi'in wa atba tabi'in, bukan nenek moyang. Paham ya? Kalau dikenal nenek moyang kita, pembesar kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, antum tahu enggak moyang itu apa? Hah? Kenal enggak nama moyangnya? Hah? Wallah alam apa maksudnya yang jelas menurut mereka apa? Itulah pendahulu kita kata nenek-nenek moyang kita katanya. Pendahulu kita yang saleh adalah apa? Para sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Kalau ahlu sunnah, sunniyun, salafiyun ikuti jejak ini. Jejaknya para sahabat, jejaknya para tabi'in, jejaknya para atba'u tabi'in di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah, di dalam mengamalkan Al-Qur'an wa was sunnah. Oleh karena itu disebutkan Nam oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari dengan semakna beliau mengatakan fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastanaba jangan tahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf, meniti jejaknya para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, kemudian menjauhi apa? Menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Jadi antum jangan tertipu oleh orang-orang belakangan. Kalau orang-orang belakangan membuat suatu perkara baru dalam agama ini, kok menyelisih daripada dalil, tinggalkan, ikutilah jejaknya para salaf. Ikutilah jejaknya para para salaf barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum yang namanya al-haq adalah fitiba'ihim wa tiba'is sunnah allati naqaluha wa 'amilu biha. Ha? Dikarenakan yang namanya nah barakallahu fikum al-haq itu mengikuti mereka, mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Nah, oleh karena itu kalau cuma kita mengatakan Al-Qur'an wa sunnah fakat Paham ya? Di situ kemudian memahami dengan individu, memahami dan otodidak misalkan kurang tepat. Pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah harus disandarkan dengan pemahaman siapa? Para salafun saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para atba'ut tabi'in. Jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum. Al-Qur'an saja keliru, As-Sunnah saja keliru, tapi Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salafil ummah itu yang tepat. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala rawi, perawinya mengatakan, "La adri, adakah ba'da qarnihi qarnain aw salata?" Aku nggak tahu. Setelah menyebutkan tersebut menyebutkan dua generasi atau tiga generasi. Karena dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Khairukum qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum tiga. Paham ya? Dalam riwayat yang lain sebutan seperti itu. Cuman yang ma'rufnya dua ini. Paham ya? Karena setelah atsba atsba tabi'in itu banyaknya apa? Banyaknya fitnah, banyaknya manusia, paham ya? Sehingga apa? Sehingga yang akurat yang digelarin para salaf ya tadi itu. Kalau kita termasuk yang mana? Kita berharap termasuk wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tahu ya? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik hingga tegak hari kiamat. Naam. Ya'ni takunu arba'atu qurun. Maksudnya aku enggak tahu setelah menyebutkan generasi tersebut dua generasi lagi atau tiga generasi sehingga menjadi empat generasi. Wa yasammunaha al-qurun al-mufaddalah li hadzal hadis. Generasi ini dikenal dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa itu tiga generasi yang diberikan keutamaan? Jawabnya bagaimana? Generasi sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. penting sekali itu ya. Kalau kita mengaku ahli sunnah, sunni ya ikuti jejak mereka. Jangan ikuti jejak nenek moyang kita. Paham ya? Jangan ikuti jejaknya mbah-mbah kita yang di atas kesyirikan misalkan ikutilah dalil, ikutilah jejaknya para salaf. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi kata beliau, wa khairu hadil qurun huwa qarnus sahabah radhiyallahu anhum. Dan sebaik-baik generasi ini adalah generasi para sahabat. Baik. Generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita mencaci maki, menghina para sahabat. Memang ada sebagian para sahabat yang beristihad istihadnya dinilai oleh para ulama istihad yang keliru. Paham ya. Kenapa? Karena berseberangan dengan dalil yang dibawa atau berseberangan dengan syariat yang Rasulullah nah sebutkan. Contohnya istihad mengenai apa? Nah, merapikan jenggot. Satu genggam rapikan. Kotak bulat gitu. Ya. Bentuk misalkan. Itu istihad dari salah satu sahabat istihad yang keliru. Kenapa? Rasulullah nyuruh manjangkan jenggot mencukur kumis. Kalau orang cerdas itu nggak ngikut nah ini kan sahabat Ustaz. Kita ngikut sahabat nggak masalah. Kenapa nggak ngikut Rasulullah? Rasulullah itu apa? Khair huda huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah. Caranya gitu. Kalau orangnya cerdas, kalau orangnya nggak cerdas jadi yang diikutin yang penting kan sahabat. Kita nggak gitu. Yang penting dalil. Satu. Kedua, istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengenai adzan dua kali di hari Jumat. disebutkan oleh para ulama dan bahkan sebelumnya Abdullah bin Umar mengatakan adzan tersebut termasuk perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tapi tidak mengharuskan kita mengatakan Utsman mubtadi. Ini ucapan yang batil. Kenapa? Karena seseorang terjatuh dalam kebid'ahan karena sumbernya istihad, itu dikatakan apa? Dikatakan jangan dikatakan mubtadi gitu. Karena Sumbernya istihad tadi itu. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum dapat satu pahala kekeliruannya, kalau benar dapat dua pahala. Paham itu maksudnya ya? Jadi antum jangan bermudah-mudahan fulan mubtadi', fulan hizbi, fulan sesat dilihat dulu argumen dan buktinya. Jangan sampai kita dikenal dengan ekstrim, suka fonis sana, fonis sini. Lihat dulu, ada enggak hujahnya? Ada enggak argumennya? Menyelisih Al-Qur'an Sunnah atau tidak? Itu loh, enggak sembarangan ya. Naam, ingat-ingat ya, istihad para sahabat yang keliru tetap dikatakan keliru. Tapi nggak boleh kita ngejek mereka, wah masa sahabat keliru. Ngejek atau nggak boleh barakallahu fikum apalagi sampai menyakiti diri-diri mereka. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih apa lafadznya? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Nah, fawalladzi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, na barakallahu fikum menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud pun niscaya apa? Ma balagha mudda ahadihim bala nasifah. Niscaya apa? Tidak akan sama setara dengan infaknya mereka, tidak satu mud, tidak pula apa? setengahnya. Satu raupanya aja enggak sama. Kita yang kita infakkan berapa tadi? Sebesar gunung Uhud. Paham ya? Emas bayangkan, kita infakkan. Itu enggak ada nilainya di hadapan para sahabat. Tidak satu mud, tidak pula setengahnya. Bayangkan itu. Jangan mencaci lagi para sahabat. Apalagi Syiah Rafidhah waliyadzubillah, Syiah Rafidah mencaci maki. Umar, Abu Bakar dikatakan tohut bayangkan. Utsman dikatakan pembegal perampok. Kenapa? Karena membegal khalifah apa? Khalifahnya kepemimpinannya Ali, seharusnya Ali katanya. Allahu musta'an. Jangan seperti itu karena ancamannya laknat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki menghina para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat manusia dan laknat semua para malaikat. Bayangkan itu, laknat para malaikat, laknat Allah dan laknat semua manusia yang mencaci maki para sahabat. Hati-hati, jangan sampai kita naam barakallahu fikum bertindak serampangan, sembarangan sehingga mengatakan, "Oh, sahabat ini dia enggak punya ilmu, buktinya keliru istihadnya." Khata. Paham ya? Nah, para sahabat barakallahu fikum hafizakumullah semuanya udul. Semuanya penduduk surga para sahabat itu. Walaupun ada nas yang khusus dan nas yang umum, ya enggak? Semua para sahabat penduduk surga. Jangan sampai kita berhati mati menghina apalagi. Allah musta'an, tapi kita senantiasa mendoakan mereka dengan apa? Dengan keridhaan radhiyallahu anhum waradu an. Na'am barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yufiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. alamin.